junjungan kita nabi kita habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah berkata, dua kenikmatan yang banyak manusia lalai dalam dua kenikmatan ini. As-sihhatu wal faraq. Badan yang sehat dan waktu yang luang. Alhamdulillah di hari ini Allah memberikan kita luangnya waktu, kesempatan untuk hadir majelis taklim. Untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita juga untuk bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Karena itu tujuan daripada tolabul ilmi, tujuan majelis taklim. Tujuan majelis taklim mendapat ilmu Tujuan dari ilmu adalah amal. Orang yang hadir majelis taklim tapi nggak ada amalnya berarti dia kemungkinan belum mengerti makna dari majelis taklim. Subhanallah rajin majelis taklim tapi tidak merubah akhlak, tidak merubah amal, tidak merubah takwa, tidak merubah hubungan dia dengan Allah. Kasihan. Kenapa kasihan? Berarti dia nggak ngerti makna daripada ilmu. Ilmu itu bukan dihafal saja, ilmu itu bukan didengar saja, ilmu itu bukan dicatat, ilmu itu diamalkan. Itu ilmu, Ibu. Kalau orang maka Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya merekalah ulama. Subhanallah. Bukan dikatakan orang yang paling hafal sejuta hadis merekalah ulama, bukan. Bukan juga dibilang orang yang paling pintar ngomong agama dia ulama, bukan. Innama yakshallah. Orang yang takut sama Allah. Ini dia, ilmu takut ini ilmu yang sulit ditanamkan di jiwa. Kalau ilmu hafalan bisa ibu, kita duduk berusaha ngapal bisa, tapi ilmu takut, rasa merasa diawasi oleh Allah, merasa ingin bertemu Allah, merasa bahwa hidup ini akan mati, merasa bahwa semua amalan akan dipertanggungjawabkan, Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Ini hanya ilmu yang Allah berikan kepada ulama. Maka kalau kita belum tumbuh rasa takut kepada Allah yang benar-benar takut. Ya kalau benar-benar takut itu maksudnya bagaimana Ustaz? Yang benar-benar takut artinya dalam sendiri ingat Allah, dalam ramai ingat Allah, dalam keadaan apapun tetap Allah yang menjadi prioritas dan utama tujuan. Itu namanya takut kepada Allah. Bukan ketika sendiri dia maksiat, ketika ramai dia tahan maksiat. Kenapa? Karena banyak orang. Itu bukan takut karena Allah, tapi takut sama manusia. Orang yang takut sama Allah itulah mereka yang ber, berilmu ulama. Hadirnya di majelis taklim, tujuannya majelis taklim selain menambah ilmu kita, harus menambah amal kita dan menambah rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terpancar dari perkataan. Orang takut sama Allah nggak mungkin sering dusta. Orang takut sama Allah nggak nggak nggak nggak mungkin suka ngadu domba. Itu orang takut sama Allah. Dari telinganya orang takut sama Allah, telinganya dijaga, tidak mungkin dia mendengar sesuatu yang Allah haramkan. Tanda takut sama Allah, matanya di pandangannya dijaga. Pandangannya dijaga. Ini terkadang Ibu, subhanallah fitnah. Fitnah jaga pandangan itu susah. Apalagi zaman sekarang. Ya. Subhanallah, Maha Suci Allah, tapi kita harus sabar. Tapi yang salah sekarang yang seolah-olah kalau ada laki-laki, laki-laki melihat perempuan, lalu laki-laki tadi melotot, matanya nggak ngedip, pasti ibu-ibu bilang apa? Ini si cowok mata keranjang amat ya, matanya nggak bisa dijaga. Benar, itu salah. Tapi ternyata kita lihat sekarang ibu-ibu juga kalau ngelihat cowok terkadang di mana saat Nggak pernah ah. Coba lihat kalau lagi nonton TV itu matanya Emang yang jaga pandangan cuma cowok? Tidak. Cewek juga, perempuan juga jaga pandangan. Kulil mu'minat yaqdudna. Yaqdudna min absarihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala katakan kepada perempuan-perempuan beriman agar mereka tundukkan pandangan mereka. Jadi nundukin pandangan itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Orang yang takut kepada Allah akan terpancar dari lisannya, terpancar dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari akhlaknya. Subhanallah. Ini yang dikatakan ilmu. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Mungkin sebagian orang bilang, saat orang yang paling hebat itu yang paling lama ngaji, saat dari zaman dulu ngaji udah banyak lama. Kita bilang betul. Subhanallah kalau memang dari dulu udah bisa ngaji, sudah paham sunnah itu nikmat. Tapi itu bukan patokan. Udah lama ngaji, tapi ternyata saking lamanya jadi lemes sekarang, futur. Apa faedahnya lama? Gak ada faedahnya. Bisa jadi yang baru malah lebih semangat, lebih istiqomah, lebih bertahamal. Ya, lebih mampu memikul agama daripada orang yang lama. Bisa jadi. Jadi bukan patokan lama atau baru, tapi patokannya khosyatillah. Takut kepada Allah. Para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa takut kepada Allah. Yang takut tadi menumbuhkan amal yang takut tadi menumbuhkan takwa, yang takut tadi menjaga perkataan, penglihatan, pendengaran dan perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diberikan amanah untuk membahas masalah Hijjah dan amalan-amalan di bulan Hijjah. Pertemuannya sekitar satu jam setengah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya termasuk umat yang pendek. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek nggak panjang. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah mengatakan A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu di antara sittin dan sab'in. Berapa itu sittin dan sab'in? 60 sampai 70 tahun. Itu umatnya Nabi Muhammad umurnya sekitar itu. Jadi kalau ada yang 60 sudah mulai masuk, Masya Allah berarti udah dekat. Yang 50 lebih udah dekat juga. Maka kalau sudah 40 masih belum sadar, luar biasa. Padahal tinggal berapa tahun lagi. Kalau umur kita 60 tahun, berarti kita ibadah kepada Allah berapa tahun? Kalau seandainya seandainya kita balik umur 15 tahun Balik umur 15 tahun, umur sampai 60 tahun. Berarti 60 dikurang 15 sekitar 45 tahun kita ibadah. Kalau seluruhnya amalan dikatakan ibadah dari 15 tahun ibadah. Bagaimana lagi kalau ibadahnya dari mulai 30 tahun, berarti 30 tahun ibadah. Ini kalau dilihat dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ini pendek 30 tahun ibadah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu sekitar 900 tahun lebih. Subhanallah. Berarti dia ibadah berapa tahun, Ibu? Kalau dakwahnya 900 tahun lebih. Luar biasa. Itu umat-umat zaman Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, umur mereka panjang, jadi mereka bisa ibadah yang banyak. Bisa banyak kesempatan memperbaiki diri, bisa banyak kesempatan menutupi kekurangan, kita umurnya pendek. Umur umat Nabi Muhammad SAW di antara 60 dan 70. Maka kalau ada orang umurnya 70 tahun lebih, subhanallah, bersyukur Allah berikan kesempatan. Sebagaimana kita katakan tadi, nikmatani makbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala banyak manusia terlalaikan. Salah satunya kesempatan Orang yang Allah berikan umurnya 60 lebih, 70 lebih, berarti Allah berikan kesempatan. Kesempatan untuk taubat, kesempatan untuk amal soleh, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau diberikan umur 70 tahun lebih, 60 tahun lebih, di atas maksiat, iya billah. Semakin tua semakin hebring umpamanya. Jangan. Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baiknya manusia adalah man atala umruh wa asuna amaluh. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Panjang umur cuma tambah dosa. Ya Zubillah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maksudnya, kalau umat Nabi SAW umurnya pendek, kalau begitu umat-umat terdahulu umurnya panjang banyak ibadah. Tapi Allah Maha Adil. Sedikitnya kesempatan umur kita ibadah, tapi Allah berikan ibadah-ibadah yang dilipat gandakan lebih banyak daripada orang ibadah yang banyak. Contoh, kita sholat satu hari berapa waktu? Lima waktu lima waktu ada nggak yang bilang tiga waktu yang bilang tiga waktu itu sesat syiah dan sekitarnya ya sholat kita itu lima waktu tapi pahalanya sama seperti orang sholat yang lima puluh waktu subhanallah maha pengasih maha penyayangnya Allah Allah berikan kita ringan Sholatnya lima waktu tapi pahalanya sama seperti orang yang melakukan lima puluh waktu kita yang terakhir dan kita yang keduluan masuk surga kata Rasulullah. Contoh yang lain, memang Allah berikan kita umurnya nggak panjang, tapi Allah berikan kita kesempatan ibadah berlipat ganda. Salah satu contohnya sudah kita lewati di bulan kemarin, kemarinnya lagi dua bulan yang lalu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin lebih baik daripada seribu bulan. Jadi kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan 83 tahun lebih. Kalau setiap tahun kita setiap tahun kita sibukkan ibadah 5 tahun saja. 5 tahun kita konsentrasi setiap Ramadan iktikaf mendekatkan diri pada Allah, kata Al-Qur'an, kusuk ibadah, 5 kali 83 tahun Subhanallah Sudah 400 tahun Berarti kita bagaikan orang ibadah terus Umurnya pendek Tapi kesempatan banyak Ini keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kita kesempatan Yang amalnya dilipat gandakan Sama sekarang Selesai ini Ramadan Mau masuk Julhijjah Ternyata Zulhijjah banyak kesempatan ibadah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita beribadah. Di bulan Zulhijjah kalau kita berbicara bulan Zulhijjah, banyak ayat-ayat atau ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan Zulhijjah. Yang pertama, catat. Kalau yang mau catat, catat. Kalau yang hafal, Alhamdulillah. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri walayalin layalin ashar wal watar. Kata Allah Subhanahu wa taala demi waktu fajar dan layalin ashar dan demi sepuluh hari. Sepuluh hari apa di sini nggak disebutkan? Demi sepuluh hari. Para ulama Ibnu Katsir mengatakan al-muradu biha asyaradul hijjah. Yang diinginkan 10 hari di sini adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan sepuluh hari di bulan Zulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan hari itu menunjukkan hari itu mempunyai keutamaan. Gak mungkin yang Allah sumpahkan itu sesuatu yang tidak memiliki keutamaan wal fajri layalin ash wasyaf'i wal demi yang genap dan yang ganjil apa itu genap dan ganjil sebagian mengartikan salatnya genap dua rakaat sama empat rakaat salat yang ganjil tiga rakaat maghrib dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sepuluh hari Ketika Allah bersumpah berarti hari ini memiliki keutamaan yang besar. Dalil yang lain ayat kedua. Dalam surat Hajj ayat 28 Allah berfirman, "Wa yadhkur fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah mereka menyebutkan nama-nama Allah di hari-hari ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, dipahami. dipahami. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ayamu maklumat, hari-hari yang diketahui maksudnya adalah sepuluh hari di bulan Julhijjah. Ini keutamaan bulan Julhijjah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW menyebutkan Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mal a'malu fil ayami afdali min hadil ashar." Qalu wala jihad ya Rasulullah, qala wala jihad illa rajulun kharaja bi khatir bi nafsi wa mali wa lam yarji bi syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang paling afdol amal soleh dibanding 10 hari ini. Jelas kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih afdol dibanding 10 hari ini. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah tidak juga jihad bisa dirilah. Artinya tidak juga jihad bisa dirilah bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Hijjah. Rasul mengatakan wala jihad wala jihadu, tidak juga jihad. Jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan pada awal 10 Zulhijjah illa rajul kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya berperang di jalan Allah walam yarji walam yarji bisyai' kemudian dia nggak kembali sama sekali. Artinya mati syahid. Maka dalam hadis ini jelas amalan soleh di awal bulan Julhijjah 10 hari itu lebih Allah cintai dan paling Allah cintai. Tidak ada lagi amalan yang paling abdol di sisi Allah kecuali amalan soleh yang dilakukan di awal bulan Julhijjah. 10 hari awal bulan Julhijjah. Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jihad bisa nggak ngalahin amalan-amalan itu ya Rasulullah kalau kami berjihad?" Rasul mengatakan tidak juga jihad. Jihad tidak bisa mengalahkan 10 hari awal bulan Zulhijjah kecuali dia berjihad membawa jiwanya, membawa hartanya dan tidak kembali sama sekali mati syahid. Hadis ini menunjukkan amalan awal bulan Zulhijjah itu sekelas orang mati syahid. Jadi nggak ada lagi amalan yang lebih abdul daripada amalan di awal bulan Zulhijjah. Amal soleh dikatakan sini mal amal mal amalu. Tidak ada amalan. Amalan apa saja? Ay, fi ayami afdal. Tidak ada amalan yang lebih afdal di hari-hari dibanding hari bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zam Allah subhanahu wa la ahabba ilaihi ilaihi amal fihinna min hadhil ayyamul ashar." Fa'aksiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir, fi Mu'jamil Kabir. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai beramal soleh di dalamnya dibanding hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Maka Rasul mengatakan takfiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari itu bertahlil. Apa itu tahlil? mengucapkan la ilaha illallah itu tahlil. Tahlilan maksudnya tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Takbir mengucapkan Allahu akbar. Tahmid mengucapkan alhamdulillah. Ini menunjukkan hadis yang kedua menunjukkan amalan soleh yang paling Allah cintai itu kalau sudah masuk 10 Julhijjah Dari 1 sampai 10 Julhijjah. Bahkan dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan jika sudah masuk 10 Zulhijjah istihada istihadan dia bersungguh-sungguh dalam beramal hatta yakad ma yakadu yaqdir alaih sampai-sampai dia nggak mampu lagi beramal betul-betul bersungguh beramal bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan La tutfi'u surajakum layalil ashar. Jangan kalian matikan lampu kalian, lentera kalian di malam-malam 10 hijjah Ini dari perkataan Abdullah bin Abbas. Jangan kalian matikan lentera-lentera kalian, lampu-lampu teplok kalian. Zaman dulu pakai lampu lentera. Jangan kalian matikan ketika 10 awal hijjah Kenapa? Maksudnya banyak ibadah di malam harinya. Baca Quran, sholat tahajud, menghidupkan malam-malamnya. Ya bukan diartikan jangan matikan lampu berarti mat, jangan matikan lampu, hidupkan lampu, hidupkan lilin, bukan. Bukan itu yang menjadi tujuan. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau mau tidur harus mematikan lilin. Harus mematikan lilin. Berkata Ibnu Hajar rahimahutaala, والذي يظهر أن سبب في امتياز عشر ذو الحجة كان اجتماع أمهات العبادة فهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره yang nampak sebab keutamaan dari 10 eh, awal Hijjah dikarenakan di situ terkumpulnya induk-induk ibadah. Dari 1 sampai 10 Hijjah itu terkumpul semua induk ibadah. Apa saja induk ibadah? Ada salat, Sholat id, id juga ada sholat idnya. Ada puasa. Puasanya kapan? Hari Arafah. Ada sodakoh. Sodakohnya apa? Kurban. Ada haji. Nggak ada orang haji kecuali harus bulan Julhijjah. Maka ini menunjukkan hari yang paling afdal. Tidak ada amalan yang lebih afdal daripada amalan di bulan Julhijjah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan di jiwa orang-orang beriman cinta dan ingin menyaksikan Baitul Haram, yaitu Ka'bah, dan tidak semua orang mampu untuk melihat Baitul Haram di setiap tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji satu kali seumur hidup. Dan Allah jadikan musimul ashar Allah jadikan 10 hari di awal Dzulhijjah mustarikan baina sa'irin wa qaidin. Mustarikan amalan yang di situ bergabung antara orang yang haji dan tidak haji. Ya. Jadi kalau kita nggak haji bukan berarti kita nggak ada amal. Kita punya amalan. Amalan-amalan di bulan Dhul Hijjah. Timbul pertanyaan, para ulama berkata atau dibahas oleh para ulama, mana yang paling afdol? Sepuluh akhir bulan 10 akhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah. Mana yang lebih afdol? Bahkan sebagian ulama sengaja iktikaf pada bulan awal Zulhijjah, iktikaf. Karena mereka berselisih pendapat mana yang afdol. Kalau dikumpulkan hadis-hadis tadi, mamin ayam, bahkan Rasulullah mengatakan afdalu ayami dunia. Rasulullah mengatakan afdol ayami dunia yaumun nahar, Kata Rasulullah SAW, hari yang terafdol di dunia adalah hari nahar. Hari ketika motong. Kalimat afdol dunia, maka sebagian ulama mengatakan, kalau begitu, awal-awal bulan Dzulhijjah ini lebih afdol daripada akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan luar biasa keutamaannya, banyak keutamaannya. Rasulullah menghidupkan amal ibadah banyak. Tapi para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdol 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Mengapa berselisih pendapat? Karena dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan awal Zulhijjah sangat banyak. Bahkan dikatakan hari yang terafdol di dunia. Berkata Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah berkata ketika bercerita tentang sepuluh awal Julhijjah atau sepuluh akhir Ramadan mana di antara keduanya yang paling afdol maka dia menjawab jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena sebagian ulama mengatakan yang afdol sepuluh akhir Ramadan sebagian lagi mengatakan yang afdol sepuluh awal Julhijjah Ibnu Taimiyah menjawab sepuluh awal Zulhijjah itu afdol di siang harinya dibanding bulan Ramadan Adapun malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih afdol daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Maksudnya gimana? Kesimpulannya kata Ibnu Taimiyah, kalau dilihat malamnya maka malam yang afdol itu malam 10 terakhir bulan Ramadan, tapi itu amalan malam. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Kalau dilihat siangnya, maka amalan yang terabdol pada siang hari itu pada 10 awal Zulhijjah. Dua-duanya punya keutamaan. Kenapa? Karena 10 hari di awal Zulhijjah di situ nanti ada wukuf di Arafah. Ada orang lempar jumroh, ada juga orang tawaf. Ibadah haji kebanyakan dilakukan di siang hari. Maka kalau dilihat malam, yang afdol 10 Ramadan akhir 10 akhir Ramadan afdol malam harinya karena ada Lailatul Qadar kalau dilihat siang harinya maka yang afdol adalah 10 awal bulan Hijjah ini kalimat jawaban dari Syekhul Islam Taimiyah yang menggabungkan dua dalil yang sama kuatnya Luar biasa. Dan ini pendapat yang luar biasa. Menggabungkan. Dua-duanya memiliki keutamaan. Artinya, kalau di hati kita sudah tertanam bahwa Ramadan 10 akhir itu memiliki keutamaan yang besar, sekarang itu keyakinan yang benar. Tambah keyakinan apa? 10 awal bulan hijjah memiliki keutamaan yang besar, bahkan bisa mengalahkan Ramadan. Luar biasa. Jadi amal soleh apa saja bisa kita lakukan. Amal soleh apa saja bisa kita lakukan di awal bulan Julhijjah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan keutamaan di hari-hari inna a'zamul ayyami inda Allah yaumun nahar thumma yaumul qiyam Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Hari motong kurban. Kemudian hari akhir, Hari kir itu hari setelahnya, yaitu hari di Mina, tanggal 11 Julhijjah. Dalam hal alafat yang lain, afdalu ayami dunia. Hari yang terafdol di dunia. Itu Yaumul Arafah. Di hari Arafah juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya di hari Yaumul Arafah. Ini dia keutamaan besar di bulan Dzulhijjah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Hijjah bersyukur. Allah berikan kita kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk bisa beramal soleh. Amal soleh yang seperti ini, yang Allah lipat gandakan seperti ini, ini untuk menutupi kekurangan kita untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita yang pernah kita lakukan. Bahkan untuk menutupi segala sesuatu yang mungkin kita belum bisa lakukan, maka di bulan-bulan yang telah Allah muliakan, harusnya kita bersungguh-sungguh beramal soleh. Amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan-bulan Dhul Hijjah? Amal soleh yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Dhul Hijjah adalah haji. Orang nggak bakalan bisa haji kecuali bulan Julhijjah. Kalau dia bilang ah saya nggak mau ah saya mau hajinya nanti aja. Bulan apa? Di bulan Syawal. Kalau kalau bulan Julhijjah di Arafah orang penuh, di Mina orang penuh. Saya maunya VIP khusus nanti bulan Syawal sepi. Diterima nggak hajinya? Nggak diterima. Walaupun dia bolak-balik berapa kali, sepuluh kali ke Arafah, kalau bukan bulan Zulhijjah tidak diterima hajinya. Dan itu pun di waktu yang ditentukan, tidak semua bulan Zulhijjah. Ini dia. Amalan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah yang paling bisa dilakukan adalah haji. Keutamaan besar orang yang pernah haji dan orang yang mau berangkat haji. Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Segeralah melakukan haji, sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu apa yang akan terjadi nanti." Jangan ditunda-tunda kalau punya kemampuan. Cepat lakukan haji karena malaikat maut nggak nunggu kita. Malaikat maut nggak nanya kita udah siap atau belum, nggak. Tapi kita harus segera beramal. Yang pertama haji. Maka bagi orang yang haji, bagi orang yang mampu untuk melakukan haji, maka dia harus melakukan haji. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang diberikan kelapangan harta, diberikan kesehatan kesehatan badan, dan berlalu bagi dia lima tahun dan dia tidak mengerjakan haji bahwa mahrum maka diharamkan baginya diharamkan apa bahwa mahrum dia diharamkan baginya diharamkan baginya kebaikan diharamkan baginya barokah diharamkan baginya surga diharamkan baginya semua kebaikan ya billah bagi orang yang mampu haji lalu tidak mengerjakan haji bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ya di ya, hadis ini dimarfukan diangkat ke Rasulullah walaupun sebagian mengatakan ini perkataan dari sahabat. Barang siapa yang mati dan dia belum haji haji Islam dan tidak ada yang menghalangi dia untuk haji maka kalau dia mati dia mati bagaikan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadil ansar Sungguh aku ingin mengutus seorang laki-laki di kota-kota ini agar melihat. Kullu man kana lahu jiddah wa lam Semua orang yang memiliki kemampuan lalu dia belum haji, fayutribu alaihimul jizyah, maka ambillah dari mereka upeti jizyah. Ma bi muslimin wa ma hum bi muslimin. Mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam. Kata siapa? Umar bin Khattab riwayat Baihaqi. Jadi Umar bin Khattab ingin lihat orang yang punya kemampuan tapi nggak pergi haji kata Umar, aku ingin mengambil dari dia jizyah. Siapa sih yang berhak diambil jizyah? Orang yang diambil jizyah itu cuma Yahudi dan Nasara. Seolah-olah Umar bin Khattab menganggap dia sengaja meninggalkan haji ma muslimin wa mahuabil muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus dilakukan bagi yang mampu adalah haji karena ini rukun Islam. Bahkan haji itu bagaikan jihad bagi wanita. Nah, ini haji. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah," atau Aisyah radhiyallahu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu amalan yang paling afdol. Maka kami mau jihad ya Rasulullah." Aisyah mengatakan, "Maka kami mau jihad ya Rasulullah." Rasul mengatakan jihad bagi kalian adalah jihad yang tidak ada perang. Yaitu al-haji wal umroh. Jihad bagi wanita itu haji dan umroh. Maka kalau ada orang yang mati dalam keadaan haji, mati dalam keadaan umroh, dikuburkan dengan pakaian ihramnya. Sama seperti orang mati dalam keadaan perang, dikuburkan dalam pakaian perangnya. Karena mereka dalam ibadah kepada Allah. Jihadnya wanita itu tidak ada perang, tidak ada darah, tidak ada musuh, tapi jihadnya wanita itu adalah haji dan umroh. Kenapa jihad? Karena ketika ingin melakukannya pasti ngeluarin harta yang banyak. Apalagi zaman sekarang, semakin cepat berangkat haji semakin mahal harganya. Kalau mau murah atau agak murah ya tunggu aja 15 tahun. Itu sebagian daerah, sebagian daerah <laughs> mungkin bisa 20 tahun. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau cepat, setahun berangkat, harganya luar biasa. Sama seperti orang haji, sama seperti orang jihad, harus mengor, mengorbankan harta. Karena ibadah ini butuh pengorbanan, cinta kepada Allah butuh pengorbanan. Yang namanya cinta pasti ada pengorbanannya. Cinta tanpa pengorbanan itu namanya gombal. Betul nggak bu? Cinta kepada Allah apa pengorbanannya? waktu, harta, jasad, jiwa, semuanya diberikan kepada Allah. Kalau nggak berani mengorbankan, berarti seperti itulah bukti kecintaan. Nabi Ibrahim apa yang dikorbankan? Anaknya. Untuk siapa? Untuk Allah. Allah butuh nggak darahnya? Allah butuh nggak dagingnya? Nggak butuh. Tapi Allah ingin melihat ketakwaan kalian. Itulah hakikat dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dan kita beranikah mengorbankan perasaan dan mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta seseorang kepada Allah akan semakin ringan dia mengorbankannya. Ya. Coba saja ibu kalau diminta sama anak harta pasti ibu kasih. Kenapa? Cinta sama anak. Walaupun belum ada uang pasti mikir entar insya Allah kalau ada umi kasih. Tetap kepikiran terus, entar kapan-kapan Umi kasih. Kenapa? Cinta sama anak. Apa yang mau dikorbankan? Harta. Lah begitu juga orang cinta kepada Allah. Jangan khawatir. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, tabi'ul Al haji wal umrah, fa yanfiyanil faqar wal dhunub, kama Kir al khobatul hadid wal zahab wal fiddah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ikutilah haji dan umroh. Ya ini Allah alam juga termasuk keutamaan haji tamattu. Habis umroh lalu haji. Fa innahuma yanfiyanil faqr wa dunub. Sesungguhnya haji dan umroh itu akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi kalau ada orang bilang habis haji saya miskin itu salah. Karena yang yanfiyanil faqar. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah fahuwa yukhlifuh, pasti Allah ganti. Sebagaimana Rasul katakan, sesungguhnya dia akan menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Sebagaimana kir, kir itu besi yang panas, api yang panas, menghilangkan kotoran-kotoran besi Coba kita lihat tukang pandai besi, bagaimana caranya dia membentuk besinya? Pasti pakai kir, api yang panas. Fungsinya api yang panas ini untuk apa? Untuk memperindah besi tadi, menghilangkan kotoran-kotoran besi dan emas. Emas juga seperti itu. Bagaimana cara bentuk emas? Pasti pakai panas, kir. Rasulullah mengumpamakan seperti itulah orang yang haji. Kalau mau hilang kotoran-kotorannya, kalau mau hilang dosanya, kalau mau menjadi yang mulia, Emas tidak akan menjadi mulia dan berharga kecuali dia dibakar dengan api. Besi tidak akan berfungsi dengan baik kecuali dia dibakar dengan api. Iman tidak akan nampak keimanan yang sempurna kecuali harus butuh pengorbanan. Itu pengorbanan orang yang haji. Ya. Ini kalau orang yang bisa haji subhanallah, keutamaan yang besar. Berapa banyak orang yang tiap malam bangun nangis sama Allah supaya diberikan haji tapi Allah tidak berikan kesempatan. Berapa banyak orang yang ngumpulin duit puluhan tahun untuk bisa haji tapi belum kumpul-kumpul duitnya bisa haji. Tapi mudah-mudahan orang seperti ini Allah catat sebagai amal soleh. Lah kalau orang yang memiliki kesempatan waktu, kesempatan harta lalu dia tidak melakukan, khosaroh rugi. Rugi Berapa banyak orang yang mau, berapa banyak orang yang menangis minta kepada Allah supaya diberikan bisa haji, tapi orang yang mampu kalau tidak haji maka rugi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama yang bisa dilakukan di bulan Hijjah. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Keutamaan haji, Rasulullah mengatakan man hajjal bait hadal bait Man hajjal man hajja hadal bait wa lam yarfas wa lam yafsuq raja kayomi waladathu ummuh mutafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan, barang siapa yang haji ke Baitullah tidak rafas. Rafas itu apa? Berkata yang nggak pantas lah. Berkataannya nyerempet-nyerempet, ah itu nggak pantas. Perkataannya merendahkan orang, mencemooh orang, memaki orang. Nah, apalagi udah penuh, udah serak desakan, semuanya pakaiannya sama. Jadi semuanya orang dianggap sama. Jadi semua perlakuan orang sama. Ketika dilakukan sama, nah, dia marah. Keluar kalimat-kalimat jelek, nah, ini nggak boleh. Orang haji, orang umroh, jangan mulutnya itu apa biasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak nggak bagus. Kalau dia bilang Bagaimana ya Ustaz caranya supaya saya umroh kalau haji itu mulut nggak nggak mudah ceplos itu kadang-kadang keceplosan nggak sengaja. Gimana caranya Ustaz? Ya caranya latihannya sebelum haji dan umroh. Jadi sebelum berangkat biasakan dulu di kehidupan sehari-hari itu lisan nggak mudah nyeplos. Artinya kalau nyeplos yang baik nggak masalah, nasihat. Tapi kalau yang keceplosannya rofas, sia-sia, bahkan terkadang nyerempet dosa. Bagaimana caranya supaya haji dan umroh bisa jaga lisan? Jaga lisan sebelum pergi haji dan umroh. Karena itu akan mencerminkan kebiasaan kita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang haji tidak, tidak melakukan rofas, tidak melakukan kepasikan, kerusakan. Roja'ak kayumin maka dia akan pulang ke rumahnya bagaikan orang yang pulang baru lahir. Subhanallah suci, bersih di atas fitrah. Ini yang orang yang hajinya mabrur. Ya, haji mabrur. Kalau zaman dulu subhanallah Ibu, orang kalau haji itu betul-betul konsentrasi khusyuk. nggak ada yang ganggu. Kalau sudah mau berangkat haji itu seolah-olah sudah nggak pulang lagi. Karena susah naiknya, Apalagi zaman kita dulu nenek-nenek kita mungkin naik kapal 6 bulan baru pulang, 6 bulan baru berangkat. Di sana haji 6 bulan pulang. Di dalam kapal terombang-ambing. Luar biasa sulitnya zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang sudah mudah. Tapi saking mudahnya orang, la haula semua yang dia lakukan ketika haji diupdate. Sayang. Buat siapa sih? Lagi di Arafah, selfie. Rugi. Kenapa rugi? Buat apa amalan kita pamer-pamer ke orang? Biar dikatakan wow keren. Rugi. Kalau amalan kita yang puluhan juta, ratusan juta sudah keluar uang cuma dikatakan wow keren, rugi kita. Gak diamal, gak dihitung apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa ratus juta keluar, tenaga yang keluar, waktu yang keluar cuma untuk dikatakan hebat, rugi. Sembunyikan amal Para salaf dulu bahkan mereka sangat-sangat menyembunyikan amal. Kalau mereka nangis, mereka tutupi matanya. Bahkan sebagian mereka ketika nangis, mereka katakan mataku ada sesuatu katanya. Nah orang sekarang tidak. Ya, ah, mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang seperti ini. Nanti depan Ka'bah foto. Bukan doa malah foto. Iya, rugi orang seperti ini rugi. Kenapa rugi? puluhan juta uang keluar hanya untuk seperti itu. Ya kalau dia pergi ke tempat-tempat pinggir pantai, ya mungkin ke tempat-tempat bukan tempat ibadah dia foto selama bukan foto makhluk hidup ya silahkan. Tapi kalau untuk seperti ini ibadah ditukar dengan foto-foto yang tidak jelas, bahkan sibuk dengan foto yang tidak jelas, rugi. Bila perlu itu HP, kalau lagi ibadah ibadah umroh dan ibadah haji matikan. Kalau kalau enggak taruh di hotel. Udah nyaman. Jangan ada yang ganggu. Jangan ada yang ganggu kita. Tiba-tiba masuklah SMS masuklah macam-macam rugi. Ini dia. Yang pertama ibadah yang bisa dilakukan di bulan ini adalah haji. Maka orang yang bisa haji kenikmatan yang besar. Ibadah yang kedua yang bisa dilakukan adalah potong kurban. Potong kurban itu hanya bisa dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selain daripada itu, tidak sah potong kurban. Walaupun dia potong 10 ekor kambing, tapi di bulan Ramadan tetap namanya bukan kurban, namanya sedekah biasa. Walaupun dia potong satu ekor onta yang sangat besar, tapi dia potongnya di luar bulan Dhuhr Hijjah, terutama di tanggal-tanggal yang ditentukan, maka itu dikatakan sedekah biasa. Tapi kalau dia potongnya pada bulan Dhuhr Hijjah, subhanallah, itu namanya kurban, udhiyah. Kenapa dikatakan korban bahasa Indonesia kurban? Ya karena situ ada pengorbanan. Bisa juga kurban korab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berikutnya. Amalan yang hanya bisa dilakukan di bulan Julhijjah itu kurban. Apabila kita melakukannya di luar bulan Julhijjah, walaupun 10 ekor kambing tidak senilai dan tidak bisa disamakan dengan amalan di bulan Julhijjah. Karena Allah mengkhususkan waktunya. Ketika Allah khususkan waktunya berarti dia memiliki kekhususan kekhususan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man wajada si'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang man wajada si'atan, barang siapa yang mendapatkan kelebihan harta, walam yudahi dan dia tidak berkurban Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat solat kami. Hadis ini sahih, disahihkan para ulama bahwa Rasul mengatakan barang siapa yang mempunyai kelebihan harta dan tidak mau berkurban, jangan dia mendekat ke tempat solat kami. Ini bayangkan yang bicara Rasulullah, Ibu. Ya, bukan bukan orang-orang zaman sekarang. Di zaman Rasulullah kalau Rasulullah mengatakan jangan mendekat ke tempat masjid kami, mau pergi kemana? Kalau zaman sekarang mungkin bisa bilang jangan pergi ke barang siapa yang tidak berkurban jangan sholat di masjid muhajir wal ansar. Dia bilang ah masih banyak masjid yang lain. Kenapa? Zaman sekarang banyak masjid. Zaman Rasulullah kalau Rasulullah bilang barang siapa yang nggak berkorban jangan sholat bersama kami. Mau sholat di mana? Tinggal pilih aja sama munafik, sama Yahudi, apa sama Nasoro. Nggak ada orang Islam ketika itu punya kecuali Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, jangan mendekat ke masjid kami, artinya diboykot. Ini ancaman keras atau ancaman lembek? Ah itu mah lembek saat biasa. <laughs> Kalau ini lembek yang keras bagaimana? Ya. Ini sebagian ulama mengatakan ancaman keras. Orang yang memiliki kemampuan lalu tidak berkurban jangan sekali-kali mendekat masjid Rasulullah. Diboikot sama Rasulullah. Maka orang yang berkurban, orang yang memiliki kemampuan harusnya berkurban. Jangan punya berpikir yang lain. Berapa kurban sekarang? Kambing berapa? Sekian, insya Allah bisa. Ya, Jangan kita pikir aduh sayang saat ini duit kan bisa dipakai buat yang lain. Buat apa? Buat apa duit kalau nggak dipakai buat akhirat? Buat apa duit kalau ternyata hanya untuk jadikan hisap? Dijadi pertanggungjawaban buat kita di yaumul kiamah. Tapi kalau duit dijadikan sesuatu yang bisa membela kita di yaumul kiamah, itulah kenikmatan. Perhatikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan setiap tahun Rasulullah SAW berkurban. Rasulullah tinggal di Madinah 10 tahun, tapi setiap tahun Rasulullah SAW berkurban. Kurbannya dengan apa? Kabsyain amlahain. Dua kambing yang besar dan gemuk. Enggak satu, dua. Rasulullah SAW tiap tahun berkurban. Coba lihat rumahnya. Kalau diangkat tangannya ke atas, itu kepegang langit-langit rumahnya. Kalau dia mau sholat, Aisyah harus lipat kakinya agar Rasulullah bisa sholat. Sebesar apa rumahnya? Bahkan di rumah Rasulullah pernah tidak ada asap tiga bulan. Bukan gak ada asap berarti pakai kompor listrik, bukan ibu. Gak ada asap berarti gak masak. Cuman masak, cuman makan, korma sama air putih. Perhatikan hidup Rasulullah. Rumahnya subhanallah dipegang langit-langitnya kepegang. Rumah kita kita loncat aja belum kepegang ini langit-langit. Ya. Salatnya kalau kita mau salat ada di rumah Rasulullah, tapi apa yang terjadi? Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurban. Subhanallah baginda baginda panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahnya keimanan Rasulullah. Lah kita nggak seperti itu. Kita memang keimanan kita tidak seperti Rasulullah. Tapi paling tidak jangan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah tunggangan kita mendekatkan diri kepada Allah. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah kata Allah. Wabtagi carilah, haraplah dengan apa yang Allah berikan padamu darul akhirah untuk kehidupan akhirat. Jadikanlah apa yang Allah berikan padamu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan lupakan kehidupan kamu di dunia. Akhirat dulu disebutkan baru dunia. Subhanallah. Allah Maha bijaksana. Allah ingatkan kita akhirat, tapi Allah bolehkan buat kita dunia. Artinya akhirat yang menjadi motivasi kehidupan. Faman wajada si'atan walam yudhahi. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan harta kemudian tidak berkurban, jangan dia mendekat ke masjid Rasulullah. Bahkan kalau kita bisa berkurban, itu kesempatan besar. Pernah sebuah hadis Pernah sebuah hadis sahabat radhiyallahu anhum datang ke Rasulullah mengatakannya Rasulullah Dahaba al-dusur bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Yasumuna kama nasumu. Wa yatasaddaquna bi amwalihim. Pergilah sebagian sahabat ke Rasulullah mengatakannya Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak pahalanya ya Rasulullah. Kami nggak punya pahala. Kenapa? Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka sodakoh, kami nggak punya sodakoh, nggak bisa sodakoh ya Rasulullah. Perhatikan ini sahabat. Irinya bukan karena iri dunia, iri karena nggak bisa beramal. Mereka sholat, kami sholat ya Rasul. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka bisa berinfak, mereka bisa sodakoh. Kami nggak punya yang bisa disodakohkan ya Rasulullah. Nggak ada yang kami sodakohkan. Kata Rasulullah, maukah kalian kuberikan sebuah amalan? yang kalau kalian amalkan kalian akan membalas mereka dan tidak akan ada yang bisa membalap kalian. Yang diberikan amalan. Ini sahabat. Tanafus mereka, perlombaan mereka, perlombaan akhirat. Ketika mereka melihat ada orang yang bisa sodakoh, bukan iri karena sodakohnya, tapi iri karena pahalanya. Kata Rasulullah, maukah kalian kuberikan amalan yang kalian akan membalap mereka dan tidak ada yang bisa membalap kalian? Tentu ya Rasulullah. Kamu bertakbir, bertasbih, bertahmid setiap sholat, habis sholat 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Senang sahabat ini dikasih amalan. Pulang dia, masya Allah, terserah. Yang penting anak udah dapat amalan yang bisa membalap mereka. Tidak lama ternyata amalan ini, amalan zikir ini didengar sama orang-orang kaya. Orang kaya pun mengamalkan zikir ini. Berarti apa sekarang? Sholatnya sama, puasanya sama, zikirnya sama, sodakohnya beda. Pergi lagi sahabat yang tadi yang tidak mampu tadi ke Rasulullah ya Rasulullah, teman-teman kami yang orang-orang kaya itu dengar amalan kami sehingga mereka mengamalkan amalan kami ya Rasulullah, zikir ini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'ti mayyasha. Itu keutamaan Allah yang Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya takdir. Sabar. Subhanallah. Berarti ada orang yang Allah berikan kesempatan lebih beribadah daripada orang yang lain. Yang lain cuma punya niat yang kuat. Mudah-mudahan niat kuatnya jadi ibadah. Tapi yang lain Allah berikan kesempatan dengan hartanya untuk beribadah. Tapi ketika kesempatan ini tidak digunakan, tidak ada lebihnya mereka. Bahkan bisa dikatakan orang yang punya niat itu akan lebih baik daripada orang yang punya harta, punya sesuatu tapi tidak ada niat. Karena tidak punya beramal. Ini yang kedua. Amalan yang dilakukan adalah berkurban. Sapi buat tujuh orang, ontak buat tujuh orang, kambing buat satu keluarga. Satu keluarga kambing. Ya, masya Allah. Maka kalau ada orang yang Allah berikan kesempatan agar bisa beribadah ini, bersyukur. Karena tidak semua orang bisa beribadah dengan berkurban. Amalan berikutnya yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah banyak-banyak berpuasa. Karena Rasul mengatakan Mal a'malu ahabbu afdal min min hayyam afdal. Tidak ada amalan yang paling afdal, amalan soleh yang paling afdal di sisi Allah dibanding amalan-amalan 10 Zulhijjah. Maka amalan 10 Zulhijjah ini amalan afdal Apa saja boleh kita lakukan termasuk puasa. Boleh kita melakukan puasa kapan saja di Zulhijjah ini boleh. Boleh kita melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal tanggal berapa? Sampai tanggal 9 ya. Jangan puasa dari 1 sampai tanggal 10 karena kan katanya 10 hari Ustaz. Jangan. Karena tanggal 10 lebaran nggak boleh puasa. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh nggak? Boleh saja kalau mau boleh. Silahkan Berdalil dengan apa? Hadis umum, itu amal soleh. Tapi kalau mengkhususkan barang siapa yang puasa hari pertama pahalanya ini, hari kedua pahalanya ini, hari ketiga, ini butuh dalil khusus. Nggak ada dalil khusus seperti ini. Kalau seandainya nanti tersebar, biasanya ini udah mulai masuk bulan-bulan Zulhijjah disebar hadis ke hadis keutamaan puasa. Nah, biasanya hadisnya nggak pakai riwayat, hadis yang dikarang-karang nggak boleh kita ngarang-ngarang hadis. Kalau dia bilang, kan tujuannya buat amal soleh, Ustaz. Masa nggak boleh? Tetap nggak boleh. Karena kita orang Islam nggak boleh bohong. Ngarang-ngarang hadis berarti bohong. Rasulullah mengatakan, Man kadzaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Hadis riwayat muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja, lah orang yang buat-buat hadis palsu kan sengaja. Apa kata Rasulullah? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia telah memboking tempatnya di neraka. Jadi kalau orang mau booking di neraka ya silahkan buat aja hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah. Karena Rasul mengatakan bawa berarti dia sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Kita nggak boleh bikin hadis-hadis palsu. Loh kalau memberikan motivasi biar orang puasa gimana? Berikan hadis-hadis yang sahih karena hadis palsu bukan perkataan Rasulullah. Bukan perkataan Rasulullah tidak boleh dinisbahkan dan disandarkan ke Rasulullah. Jadi kalau kita mau beramal puasa bulan Dzulhijjah silahkan. Karena itu termasuk amal soleh. Terlebih lagi pada hari Arafah. Pada hari orang di Arafah itu puasanya kata Rasulullah SAW puasa ketika orang di hari Arafah itu menghapus setahun dosa setahun yang telah lalu ahtasibu al alallahi an yukaffiru sanatan lati qablaha wa sanatul lati ba'dah hadis riwayat muslim Rasulullah mengatakan puasa di hari Arafah itu jadi ketika orang di Arafah ya wukuf di Arafah kita puasa Kata Rasulullah SAW, aku menyangka dan aku meyakini itu akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi puasa satu hari pada hari Arafah ini khusus bagi orang yang tidak haji, orang yang haji tidak usah puasa. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW, dia akan dihapuskan dosanya yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Puasa satu hari dosa dua tahun diampuni. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Kalau hadis riwayat Muslim ada yang bilang hadis riwayat Muslim doib, berarti orang yang bilang itu dia doib, Ya. Kalau ada yang bilang hadis Bukhari itu doib, berarti yang bilang itu dia yang doib, dia yang lemah. Kenapa? Lemah ilmu mustalahnya. Hadis dari Abu Hurairah doib. Kenapa? Karena dari Abu Hurairah. Berarti yang bilang itu doib nggak tahu ilmu agama. Ini hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang puasa di hari Arafah akan dihapuskan dosanya setahun yang telah lalu dan akan datang. Kalau dosa yang setahun telah lalu kita sadar, udah berlalu, kita tahu dosanya. Tapi bagaimana maksudnya dosa setahun yang akan datang? Apakah maksudnya kita bikin dosa sesuka kita ntar diampunin? Atau bagaimana? Setahun akan datang kan berarti belum dilakukan, belum diamalkan. Nah, jangan sampai dipahami bahwa setahun akan datang berarti wah melakukan perbuatan sesukanya setahun akan datang kan saya udah puasa Arafah. Bukan. Maksudnya para ulama mengatakan dosa yang setahun akan datang itu diampuni adalah berarti kalau kita beramal akan Allah berikan taufik kita terhindar dari dosa. Itu yang pertama. Akan berikan taufik oleh Allah hati kita ini menghindar dari dosa, nggak suka. Hati ini resah, hati ini gelisah, tidak suka dengan dosa, tidak suka dengan perbuatan dosa, sehingga tidak melakukan dosa. Atau kalau seandainya dia melakukan dosa, maka Allah akan berikan taufik kepada dia agar dia bertobat seolah-olah dosa itu tidak ada. Ini yang diinginkan dihapuskan dosa setahun yang akan datang. Maka boleh bagi orang ya di awal-awal bulan Dzulhijjah dia banyak-banyak berpuasa. Tapi jangan berpuasa pada tanggal 10, 11, 12, 13. Empat hari ini tidak boleh berpuasa. Empat hari ini ibadahnya adalah ibadah makan dan minum. Ibadah hari tasyrik, hari raya, ibadahnya dengan cara makan dan minum. Jadi kalau kita makan, kita sedang minum, kita sedang menikmati kenikmatan yang Allah berikan pada hari-hari itu, itu jadikan ibadah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan berikutnya yang bisa dilakukan pada bulan-bulan Zulhijjah. Amalan apa lagi? Puasa boleh. Amalan apa saja boleh kita lakukan. Seperti tadi dalam hadis yang kita sebutkan, Rasulullah mengatakan mamin ayam tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai dibanding 10 hari Zulhijjah. hijjah fihinna min tahlil minat tahlil wa takbir wa Maka perbanyaklah di hari-hari itu bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Di hari di hari-hari itu banyak-banyak berzikir. Maka itu sebagian ulama mengatakan awal masuk takbiran awal masuk takbiran pada bulan Zulhijjah itu pada awal tanggal Zulhijjah. Ya. Pada awal tanggal Zulhijjah. Jadi tanggal 1 Zulhijjah sebagian ulama mengatakan sudah bertakbir di situ. Dalam hadis ini dikatakan kalau sudah masuk 10 awal Zulhijjah banyak-banyaklah bertakbir, bertahlil dan bertahmid berzikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah alhamdulillah berapa kali terserah berapa kali harus pakai tasbih nggak Ustaz nggak usah pakai tasbih harus dihitung nggak nggak usah dihitung Allah memberikan kita kebaikan banyak kenikmatan yang banyak nggak pernah dihitung kita bertakbir bertahmid bertahlil nggak usah dihitung dari mulai tanggal 1 sampai hari raya bertakbir, bertahmid, bertahlil silahkan. Beristighfar silahkan lagi duduk subhanallah subhanallah subhanallah ya lagi dengerin ceramah kalau nggak nyatet subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah lagi masak nah, lagi masak juga bisa ibu bertak bertakbir bertahmid ya daripada lagi masak bilang yang macam-macam ya sebagian lagi ya lagi masak malah ya macam-macam lah lebih baik lagi masak sambil zikir. Nggak bayar, nggak keluar uang, nggak banyak tenaga, yang gerak cuman mulut. Subhanallah, subhanallah. Tapi dampaknya, efeknya langsung ke hati kita nikmat. Ala bidikirillahi tatma'innal qulub. Bukankah dengan berzikir Allah hati itu menjadi tenang? Ingat orang yang beriman, orang yang imannya benar, itu hatinya akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Kalau ada orang yang hatinya dzikir kepada Allah nggak tenang, malah jadi rungsing, ini berarti hatinya yang salah. Bukan zikirnya yang salah, hatinya yang salah. Karena orang beriman itu hatinya akan tenang dengan berzikir. Gimana setenangnya, setenangnya memang nggak bisa dibicarakan. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Rasakan. Ya, karena ketenangan hati, ketenangan iman, ketenangan ibadah, ketenangan zikir kepada Allah itu cuma bisa dirasakan, sulit diungkapkan. Coba saja orang yang pernah merasakannya. Bagaimana rasa tenangnya itu berzikir kepada Allah? Nggak bisa diceritakan. Kalau kita bilang, ayo majelis taklim yuk, anak kalau majelis taklim enak, tenang begini. Kita ajak orang, coba suruh ceritakan gimana tenangnya enak, nggak bisa. Kalau dia datang dia bilang, "Ana enggak tuh majelis taklim enggak tenang, ana malah ngantuk," kata dia. Hati berbeda-beda. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang? Banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak sodako, banyak-banyak baca Quran. Boleh banyak-banyak baca Quran, silahkan. Baca Quran 10 hari, Target 10 hari khatam Quran, berarti satu hari 3 juz. 3 juz itu sekitar 30 lembar. 3 juz sekitar 30 lembar. sholat 5 waktu, berarti 30 dibagi 5. Iya. Yeah. Atau 60 lembar, 60 halaman, 60 dibagi 5. Sudah satu halaman, satu habis satu sholat berapa halaman? Habis sholat berapa halaman? Berapa halaman? Selesai satu hari tiga juz. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu ini sebelum datang waktu yang sempit. Manfaatkan hidup ini sebelum datang datangnya kematian. Manfaatkan kesehatan ini sebelum datang waktu yang sakit. Manfaatkan kelapangan harta ini sebelum datang kesempitan. Iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Manfaatkan semuanya sebelum datang dan sebelum datang sebelum sebelum Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari kita kesempatan beramal soleh pada bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah ini <clears throat> akan masuk sekitar beberapa hari lagi tanggal 2 atau sekitar tanggal 3 September atau ya sekitar itu itu masuk tanggal 1 Zulhijjah. Berarti beberapa hari lagi masuk pada bulan Zulhijjah. Persiapkan amal kita, Persiapkan ilmu kita, persiapkan jasad kita, fisik kita, persiapkan harta kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sudah satu jam lebih. Kurang lebih mohon maaf. Ada kekurangan itu dari saya. Adapun kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan dipersilahkan. tafadhol. Bismillah Ustadz untuk berkorban di dalam keluarga Sebaiknya suami saja lalu diniatkan untuk istri dan anak-anak atau tiap tahun berkorban namanya beda-beda. Misal tahun ini untuk istri, untuk anak dan Iya, jadi kalau memang itu uang dari ayah, dari suami diniatkan untuk keluarga, maka itu baik. Tapi ternyata kalau si suami punya uang, si istri juga punya uang, dia mau berkorban sendiri, itu juga boleh anak-anak mengikuti orang tua. Bagaimana menghadapi teman yang dinasehati untuk berhaji tapi belum mau karena merasa belum baik dirinya? Belum ada panggilan ya Bu ya. Padahal Allah panggil dari zaman dulu. Wa atimul haji wal umroh lillah kata Allah. Sempurnakanlah haji dan umroh. Dari zaman Nabi udah dipanggil haji semuanya. Ya, banyak kesalahan dan belum berhijilbab. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kita untuk beramal soleh, contoh saat saya ini susah berjilbab. Karena saya belum berjilbab, maka saya belum sholat saat Salah. Lakukan amal yang kita bisa, lakukan amal yang mudah, nanti Allah mudahkan sesuatu yang sulit. Kita belum bisa berlaku baik, belum bisa berlaku soleh, belum bisa menutup jilbab, contoh. Tapi udah bisa haji, lakukan dulu haji. Mudah-mudahan pulang haji Allah mudahkan kita berjilbab. Tapi kalau kita tidak mulai, kapan Allah menolong kita? Karena sebab datangnya pertolongan Allah, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita. Tapi kalau kita tidak memulai, maka itu Allah katakan, Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang a'ta wattaqa, orang yang memberikan harta dan bertakwa. Ini amal dulu dia kerjakan. Wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan tentang husna. Amal juga. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk kemudahan. Kapan kemudahan Allah datang? amal dulu, berusaha dulu mendekatkan diri pada Allah walaupun sejengkal Allah akan datang kepada kita sehasta. Kita berjalan kaki Allah akan datang kepada kita berlari. Maka jawabannya adalah lakukan amal yang bisa kita kerjakan, Allah akan memperbaiki apa yang belum bisa kita kerjakan. Jangan meninggalkan amal dikarenakan merasa belum sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita beda sama di Arafah, orang sudah wukuf di Arafah, kita belum tanggal Arafah. Gimana singkapinya Ustaz? Umpamanya kita tanggal 8, tapi mereka sudah wukuf, maka puasa saja dua hari, 8 sekalian Arafah. Gak terlarang puasa dua hari, silahkan. Ya. Bagaimana jihad wanita itu haji dan umroh? Bagaimana kalau kita berhaji umroh karena tidak ada mahram? Tidak haji, tidak umroh. Ya, haji dan umroh perempuan tidak ada mahram maka sebenarnya perempuan itu harus safar pakai mahram la tusafirul mar'ah masiratan yawm wa laila illa ma'ajil mahram kata Rasulullah SAW tidak sah tidak boleh perempuan safar perjalanan sehari semalam kecuali harus bersama mahram ini jelas tapi ya tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan wanita pergi bersama wanita yang lain yang aman. Mereka berdalil salah satu hadisnya adalah hadis ketika ada wanita mengatakan ya Rasulullah, bapakku telah tua, bolehkah aku menghajikannya? Ketika itu Rasulullah bersama Fadl bin Abbas. Ketika Fadl bin Abbas bersama bersama Rasulullah, perempuan ini sedang bertanya, Bolehkah aku menghajikan bapakku? Kata Rasulullah SAW, silahkan. Dari hadis ini para ulama berdalil bahwa berarti perempuan ini nggak sama mahram. Kenapa? Bapaknya dihajikan sama dia. Kalau seandainya dia punya laki-laki yang harusnya yang menghajikan bapaknya ya laki-lakinya. Itu yang pertama. Nah, ini jauh ini ya, hadis ihtimal, hadis muhtamil. Ada kemungkinan perempuan ini nggak pakai mahram karena dia memenghajikan bapaknya. Maka kata mereka, kata Malik dan Syafi'i, bolehnya orang umroh atau haji dalam rangka bersama wanita yang lain yang bersama mahram. Tapi pendapat ini nggak tepat karena hadis tadi muhtamil ihtimal nggak pasti perempuan tadi nggak pakai mahram. Siapa bilang bisa jadi dia pakai mahram anaknya, cuman nggak disebutkan dalam hadis. Nggak disebutkan dalam hadis maka pendapat Imam Ahmad mengatakan tidak boleh perempuan pergi haji dan umroh kecuali pakai mahram. Barang siapa yang belum ada mahramnya maka dia dianggap belum mampu haji. Lalu kalau dia belum mampu haji, lalu dia tidak haji karena tidak ada mahram, dosakah dia? Tidak, karena dia termasuk orang belum mampu. Lalu bagaimana dengan pendapat Ahmad kalau dia haji juga, umroh juga? Apakah haji dan umrohnya sah tanpa mahram? Haji dan umrohnya sah tapi dia melakukan kesalahan. Jadi ini ikhtilaful ulama. Walaupun yang rajih Para ulama mengatakan tetap pakai mahram. Kalau dia nggak pakai mahram, Allah catat amal soleh. Karena belum wajib baginya kalau dia tidak ada mahram. Mana yang lebih afdol bila kita mempunyai banyak harta, berkorban sebanyak-banyaknya atau memberi hewan kurban untuk orang yang belum bisa berkorban? Hah? Hampir sama ya dua-duanya. Walaupun ada perbedaannya, bedanya cuma niat tapi tetap pahalanya berinduk kepada satu, kepada yang punya uang. Ya. Allah alam. Allah alam. Intinya lakukan yang termudah dan lakukan yang terikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah membayar puasa, mengkodok puasa Ramadan di bulan Zulhijjah mendapatkan pahala amalan bulan puasa di bulan Zulhijjah? Puasa wajib kalau puasa Arafah dibarengkan dengan puasa Ramadan, niatnya puasa Ramadan dilakukan di Arafah, Allah alam tidak bisa digabungkan antara sunnah dan wajib karena mengkobok itu wajib. Ya, tapi kalau dia mengatakan saya mau puasanya bukan di hari Arafahnya, saat di awal-awal awal-awal Dzulhijjah, hari Senin Kamis Dzulhijjah. Lalu saya sekalian mengkodok, boleh nggak sekalian niat puasa Arafah, eh sekalian niat qada, sekalian niat Dzulhijjah, sekalian niat Senin Kamis. Ya silahkan. Silahkan karena yang diinginkan pada bulan Dzulhijjah puasa, puasa apapun itu. Sama seperti Senin Kamis yang diinginkan puasa, puasa apapun itu. Jadi kalau antara wajib dan sunnah terkadang tidak boleh apabila menggugurkan yang sunnah atau menggugurkan yang wajib. Tidak boleh digabungkan. Allah musta'an. Apakah dosa di bulan Julhijjah dilipat gandakan karena pahala dilipat gandakan? Allah alam ibu. Allah maha pengasih. Inna rahmati sabakot Golobi. Sesungguhnya kasih sayangku melebihi marahku. Kalau sudah umroh diajak orang dan diizinkan suami bagaimana hukumnya? Kalau sudah umroh diajak orang. Maksudnya bu? ya kalau sudah umroh ya sudah berarti sudah lewat ya. Masih wajibkah untuk berhaji dan umroh kalau tidak ada mahram yang mendampinginya? Ya ini yang kita katakan tadi. Imam Ahmad mengatakan tidak wajib karena itu termasuk syarat. Bagaimana jihad wanita yang keadaannya seperti ini? Kalau dia tetap niat sampai Allah mudahkan dia haji ya maka niatnya dihitung sebagai amal soleh dan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Sudah setengah sebelas lebih kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi subhanallah ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.